Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Begini Bu ya, yang ingin saya tanyakan eh, biasanya di kampus itu kan biasanya ada beasiswa, beasiswa untuk umum. Nah, eh, ketika mengambil beasiswa itu biasanya ada persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu misalkan nilainya harus memenuhi itu terus eh, harus meminta surat dari desa atau seperti itu Nah, sehingga surat surat apa itu? Nggak tahu surat, misalkan surat keterangan apa gitu bu ya? Harus, apanya harus jelas. <laughs> misalkan surat keterangan tidak mampu. Baik, harus baru jelas nanti. Nah, sehingga karena beasiswanya itu terbuka untuk umum, ada orang-orang kaya juga uh, ikut mengambil beasiswa itu gitu bu ya. Dia beranggapan bahwa yang kaya itu kan orang tua saya, saya saya belum belum bekerja gitu. Nah yang ingin saya tanyakan apakah beasiswa itu juga termasuk meminta-minta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, pengen menanyakan tentang masalah masjid. Jika ada orang mewakafkan tanahnya untuk masjid, apakah boleh dari pihak membangun itu pihak yang membangun membangun di atasnya selain masjid Bu ya, tapi untuk kemaslahatan masjid, misal mungkin dibangun aula atau madrasah begitu Bu ya. Dan juga atau jika masjidnya itu sudah jadi, sudah dalam bentuk bangunan, apakah boleh dari pihak warga atau DKM itu membangun di atas masjid tersebut aula atau apa untuk kepentingan umum karena kalau masjid kan e, wanita tidak bisa masuk dalam keadaan head jadi bangun kayak aula untuk kepentingan masjid itu Bu ya dan juga berkenaan dengan yang tadi Bu ya sampaikan tentang masalah meminta Bu ya ada yang pernah menanyakan pada Umi ada satu kampung itu di bulan-bulan tertentu terbiasa didatangi oleh beberapa orang yang datang meminta-minta dengan membawa makom ya jadi baik apa keturunan atau apa gitu ya jadi e, mereka meminta-minta ke rumah-rumah padahal ya itu dari kampung yang bukan banyak orang yang tidak mampunya bu ya dan jika tidak diberi terkadang mereka mendoakan dengan doa yang kurang baik gitu marah-marah sampai mengeluarkan ya, ya kayak mengutuk gitu ya, ya dan sebagainya jadi yang ingin ditanyakan ini apa yang harus dilakukan oleh warga kampung ini jika ini sudah menjadi kebiasaan gitu bu ya sehingga uh, jangan sampai ya mereka tam, datang sebagai tamu gimana caranya biar tidak bertentangan antara ikram mutoifnya dan dengan tidak sampai berbuat tapi tidak menjadikan itu suatu kebiasaan yang buruk begitu bu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasiswa adalah yang diberikan kepada para siswa yang berprestasi umumnya bisa juga tidak. Ada sebuah sekolahan untuk universitas yang memberikan beasiswa kepada semua yang belajar. Seperti di Universitas Al-Ahqaf misalnya, beasiswa semuanya. Ada sebagian kayak di negeri kita yang berprestasi. Ada sebagian beasiswa diberikan kalau yang berprestasi sederhana, syaratnya adalah cukup dengan pres prestasi maka dia berhak mendapatkan hadiah beasiswa karena dia berprestasi sesuai dengan prosedur. Adapun yang satu lagi yang terakhir biasanya untuk orang fakir asalkan dari desa memberikan keterangan dia fakir ini harus benar yang sesungguhnya. Dari pihak kepala desanya pun bukan yang disogok untuk membuat surat keterangan tidak mampu lalu dikasih 20 ribu itu haram juga. Jadi kalau anda memang fakir anda boleh mengajukan. Kalau anda tidak berhak jangan pengen menjadi orang fakir gitu saja. Orang kaya kadang-kadang kalau tamak dibalik dibalik ini semuanya. Padahal dia bisa membiayai anaknya, Gara-gara ada biasiswa untuk orang fakir, minta surat kerangan, dia kerangan orang fakir. Berarti dia minta difakirkan oleh Allah. Dan dia bakal fakir nanti dia. Kenapa? Ada isyarat dari Nabi kalau akan difakirkan kalau lintasan dalam hatinya semacam itu lihat akan fakir selamanya. Paling tidak nanti fakir hati. Miskin hati. Ya, enggak. Dan itu haram kalau bukan yang berhak. Kalau dia bukan orang fakir, lalu buat surat keterangan orang fakir, hukumnya haram. Tapi kalau dia memang orang fakir berhak. Orang fakir butuh. Dan itu bukan yang terhinakan tadi karena orang fa fakir dan dia butuh. Maka meminta-mintakan boleh bagi orang yang membutuhkan. Kalau biaya sekolah mungkin terlalu berat, kemudian ternyata di situ ada ada bantuan bagi yang betul-betul terbukti dia orang fakir disaksikan dengan dua orang kan syaratnya ada dua orang kepala desa dan yang lainnya maka kalau ada orang datang kepada anda ngaku-ngaku fakir perlu ditanya dulu ini ya hadis nabi pada pertemuan yang lalu ada juga. Ada orang fakir datang ke, orang kepadamu datang ngaku, eh, ada orang datang kepadamu dan ngaku kalau dirinya fakir, maka hendaknya harus ada dua orang yang menjadi saksi kalau dia adalah orang fakir. Kalau sudah begitu boleh engkau bantu. Kalau tidak, bisa saja engkau telah salah di dalam memberi. ini orang fakir. Kalau tidak fakir haram mengambil yang demikian itu, ngambil biasiswa. Baik, kemudian masalah masjid, memang masjid itu adalah yang dibakafkan bukan tanah saja. Ini tanah dibakafkan untuk masjid, tidak akan dihukumi masjid kecuali yang diniatkan untuk dibangun masjid. Misalnya tanah ini adalah saya mewakafkan tanah satu hektar untuk masjid. Tapi yang dibangun itulah yang akan dihukumi sebagai masjid, maka halaman dan seterusnya adalah tidak masjid. Termasuk bangunan yang diniatkan yang bukan masjid, bangunan bawah misalnya untuk kepentingan dan seterusnya, maka tidak dihukumi masjid. Karena ini baru nanti bangunan yang diniatkan untuk masjid itu akan menjadi hukum hukum masjid yang di situ adalah larangan-larangan bagi orang haid dan seterusnya. Jadi ada di situ. Sehingga di sebagian tempat semacam itu di bawahnya seperti masjid yang sangat luas. Hanya nah, di bawahnya adalah boleh dibuat kamar mandi. Adapun yang sudah diwakafkan adalah terus ke atas sampai langit. Itu adalah wakaf. Terus ke atas. Jadi seperti itu hukumnya. Jadi kalau memang di dalam pembangunan itu, pembangunannya itu adalah diniatkan bukan untuk masjid, maka saat itu tidak akan menjadi hukum masjid bagi orang-orang wanita, wanita dan seterusnya. Hukum itikaf di dalamnya juga demikian. Tapi kalau sudah dari tanah yang diwakafkan untuk masjid, kemudian dibangun untuk masjid, maka akan menjadi hukum masjid. Jika dibangun untuk kepentingan masjid, maka tidak akan dihukumi sebagai sebagai masjid. Ini ada istilah dalam fikih ada rahmatul masjid, rahmatul masjid dan sebagainya. Menunjukkan tanah-tanah masjid tapi diniatkan bukan untuk masjid, maka itu bukan menjadi hukumnya hukum hukum masjid ada kira-kiraan masjid dibangun sesuatu tapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masjid ya tempat-tempat hiburan nggak boleh atau nah, penting ada misalnya digunakan untuk sesuatu yang produktif ya karena terlalu luas maka di pinggir-pinggirnya itu karena di pinggir jalan digunakan untuk jualan dan sebagainya bukan bukan dikatakan jualan di dalam masjid ini karena ini adalah memang lahan masjid tapi digunakan untuk masjid digunakan lahan untuk masjid digunakan untuk kepentingan masjid Kemudian kebalikannya, masjid hanya dibangun di atas tanah wakaf. untuk masjid. Masjid hanya dibangun di tanah wakaf untuk untuk masjid. Maka siapapun yang ingin bangun masjid, tolong diperhatikan sudah beres belum urusan tanahnya. Jangan sampai masjidnya dijual nanti setelah itu. <laughs> Direbutkan oleh ahli warisnya. Harus jelas. Kalau membangun masjid yang bukan di tanah bukan tanah wakaf masjid masjid, dolim yang membangun. Ya yang berat, yang tanah berhak mau dibongkar dihancurin tanah-tanah saya, ngapain dibangun di tempat saya? Makanya harus sudah diwakafkan jelas baru dibangun di atasnya. Dan termasuk pondok pesantren dan seterusnya. Maka Anda hati-hati kalau pengen bangun pondok pesantren harus tahu ini sudah wakaf atau belum. Nah kalau masih tanah kiainya nanti dijual sama anaknya tuh. Itu bermasalah. Kecuali tanah ini adalah aset sebuah lembaga, misalnya Al-Bahjah membeli tanah aset untuk pondok, aset perusahaan, ya itu lain cerita. Yang menjual pun atas nama perusahaannya pondok pesantren. Akan tapi kalau seperti ini bangunannya harus jelas. Kalau kita wakaf, kalau kita mati ya sudah tidak akan diwarisi oleh anak. Anak, biarpun ini ada sebagian tanah Al-Bahjah ini belum beres pewakafannya karena mewakafkan sendiri harus nunggu setahun selesai dan sebagainya. Baik, ini jangan Anda membangun kecuali sudah jelas semacam itu. Sebab bisa mubadir. Ada dengar pondok pesantren dijual nih. Ada satu pondok pesantren dijual. Berapa dijual? 4 miliar. Udah 4 miliar. Dijual padahal sama orang tuanya sudah direncanakan untuk untuk Allah hanya karena luput urusan perwakafannya akan menjadi bermasalah di sini. Jadi Anda kalau ingin bersedekah infak harus jelas. Ini tanah siapa? Kecuali Anda cinta kepada kiai Anda, ulama Anda, Anda tahu itu rumahnya dia, kemudian anda kiai akan saya bangunkan rumah karena anda punya tamu banyak anda mau anak termasuk mahabbah kepada ulama boleh seperti yang dilakukan sebagian orang tanah pribadimu mana kiai saya akan bangunkan karena apa kamu punya anak dan sebagainya barangkali ini adalah untuk jadi ini semua juga tanah wakaf kecuali kita tempati ini bukan tanah wakaf karena kita tidak tinggal di tanah wakaf termasuk belakang bukan tanah wakaf sudah kita petak-petak yang bukan tanah wakaf nah, baik Termasuk kolam di belakang itu yang kedua itu adalah bukan tanah wakaf. Jadi bebas kalau kita makan. <laughs> ini ini. Jadi selainnya adalah harus ada hitungannya. Kalau milik pondok pesantren. Baik. Kemudian misalnya ada orang tadi membawa datang-datang atas nama keturunan, yaitu anaknya kiai keliling itu <laughs> biasanya. Jadi masuk kampung misalnya anaknya orang pokoknya punya makom masuk satu kampung. Ini ada memang kita mendengar satu kampung kalau bulan Maulid sudah datang turun dia, turun. Pakai atas nama barokah abahnya. Minta. Kalau tidak dikasihnya cimaki, wah ini pasti nggak bener nih. Tidak usah jauh-jauh, saya pun marah kalau punya anak kayak begitu. Jadi anda kalau melihat anak saya kayak begitu, tolong dihukum. Para ulama-ulama pun juga kalau melihat anak begitu nangis mereka. Sebetulnya nangis kalau kerjaannya orang fakir dimintai. Apalagi orang fakir yang awam atas mahabbah kepada para ulama, ya kan? Mahabbah kepada guru-guru, mahabbah orang yang harus dicintai, lihat. Atas mahabbah takut. Kumpulin cepat. Cepat. Sehari kasih waktu lo ya, no. Giliran tidak ada kamu ini tidak cinta sama ulama, tidak cinta sama ha, ha. Ya, sih, ente terkutuk nggak nggak akan nyampe kutukannya. Tidak akan nyampe kutukannya, orang dia salah kok orang salah kutukannya, memang doanya jaga dikabul, apalagi kutuk kutukannya. Ini kadang menyiksa. Cuman bagaimana tugas Anda mendidik mereka? Anda, anda datang kepada abahnya, para ulama-ulama untuk menjelaskan. Anda fahamkan. Wali tidak akan begitu, kekasih Allah tidak akan begitu. Kalau dia pakat sama wali-wali. Kalau ada wali itu senang ngasih duit, bukan minta duit, paham tidak? Ada satu orang kayaknya wali-walian itu, mukil wali-wali. Wah ini, ini kalau sedang musuhan sama orang. Begini harus lebih anu lagi. Nih. Dia sudah mulai cerita tentang, oh, oh, oh iya. Langsung disini saya itu percaya wali, Masya Allah. Ente wali. Pokoknya percaya wali itu biasanya wali itu kalau datang tidak pernah minta-minta duit. Pasti ngasih duit. Bingung dia. Didului begitu. Sebelum. Jadi kalau datang mesti ngasih duit. Bukan minta-minta duit. Sebab dianya sudah ada informasi. Kita nyebut nama satu orang didatangi dia. Misalnya di sini ada Kiai Safa Geng. Didatangi. Katanya apa? Buya Yahya yang nyuruh saya datang ke sini. Wah kacau ini. Ini ada model-model orang kayak begini ini harus dikasih pendidikan. Karena apa? Umat jadi takut. Umat mau dekat ulama jadi tidak bisa. Karena takut, takut diminta. Ih, sementara dia sendiri punya utang harus ngumpulin duit. Enggak, jangan dituruti. Jangan dituruti, itu menjadi sudah jatah gitu. Makanya tadi kita contohkan. Jatah Jawa Barat bulan ini, Jawa Tengah bulan ini. Ini Dawir anaknya Kiai yang malas belajar, akhirnya apa? Bapaknya sering marah-marah sama dia karena enggak pernah ngaji. Bapaknya jarang ngasih duit, akhirnya keliling atas nama abahnya. Hmm, musibah. Haram tuh, menjual nama abahnya. Menjual nama orang tuanya. Menjual nama neneknya. Menjual nama kakeknya. Lihat, busuk dia jahat itu. Ilmu itu adalah untuk anda. Jangan anda menjadi seperti itu. Kalau anda melihat orang yang semacam ini, kita doakan karena dia bermaksiat. Kasihan, memang ada satu kampung. Kampung itu bukan kampung orang kaya. Tapi kampungnya orang tawaduk. Datangi itu rutin berbulan, bertahun mendengar cerita rutin. Ada koordinatornya. Jangan didengar yang demikian itu. Umat ini ditolong, perlu ditolong. Mereka perlu dibantu, mestinya kita datang ke mereka untuk memberikan pertolongan. Siapa yang butuh bantuan? Mungkin mau sekolah, yang nggak bisa sekolah, yuk saya sekolahkan. Bukan minta duit. Semoga Allah menjaga kita semua. Ada saja hal-hal yang semacam ini. Baik.